ما شاء الله الصوت واضح واضح إذا تقاربوا أحسن عندك يا إخوان رابط رابط إذا نعس أحدكم فليغير مكانه apabila salah seorang di antara antum ada yang mengantuk maka sebaiknya dia pindah tempat pindah posisi baik masya Allah الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس بالقراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري قبل ظهر هذا اليوم يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر صفر من عام خمس وأربعين وأربعمائة وألف فحياكم الله جميعا حاضرين ومستمعين Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis lanjutan dari majelis-majelis kita yang memberi komentar atau memberi penjelasan terhadap kitabul ilm dari sahih al-imam al-Bukhari yang kita adakan pada hari ini sebelum zuhur pada hari Rabu pada tanggal 28 Safar tahun 1445 Hijriah. Hayakumullah seluruhnya. في حاضرين ومستمعين pada para حاضرين dan yang menyimak pelajaran ini. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم berkata الإمام البخاري رحمه الله باب keutamaan العلم كرر البخاري هذا الباب وقد افتتح به كتاب العلم di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengulangi penyebutan bab ini di mana Imam Al-Bukhari telah membuka kitabnya ini dengan penyebutan kitab ilmu. Wa ams ba'da al-isya akhadna bab fadl man alim wa 'allam. Dan kemarin setelah Isya kita juga telah memasuki bab yang menerangkan tentang orang yang belajar, orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. هذا التكرار أو والتنويع للتأكيد على بيان فضل العلم وأهميته dan adanya pengulangan yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini untuk menjelaskan dan menguatkan tentang besarnya keutamaan ilmu dan pentingnya seseorang memiliki ilmu. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني عقيل وهو ابن خالد الليثي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر حمزة ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Ufair. Kata beliau telah memberitakan kepadaku al layf yaitu al layf bin Sa'ad. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Uqail, yaitu Uqail bin Khalid al layfi Dari Ibn Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa Ibn Umar berkata, Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري من ارتوائه من شرب هذا اللبن ثم أعطيت فضلي أي ما بقي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika aku dalam keadaan tidur maka dibawakan kepadaku bejana bejana yang berisi susu Aku pun meminumnya. Hingga aku melihat rasa puas tersebut, puasnya beliau meminum dari air susu itu, itu keluar melalui kuku-kukuku. Lalu kemudian aku pun memberikan sisaku tersebut, sisa dari susu yang beliau minum, aku berikan kepada Umar Ibn Khattab. Maka mereka para sahabat bertanya, apa penakwilan dari mimpi ini wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu. Awalan, هذا الحديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء في المنام وحي Yang pertama bahwa hadis ini merupakan mimpi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mimpi para nabi adalah merupakan wahyu. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الرؤيا المنامية وتفسيرها في القرآن في مواضع كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat dari firman-Nya tentang adanya mimpi-mimpi yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang dialami oleh para nabi, demikian pula penafsiran-penafsirannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi Nabi Yusuf. ففي أولها ذكر الله عز وجل رؤيا يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Pada awal dari surah Yusuf, di mana Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya tentang mimpi yang dilihatnya, di mana beliau mengatakan bahwa aku melihat di dalam mimpiku ada sebelas bintang. Ra'aitu ahada asyara kawkaba والقمر والشمس والقمر الشمس والقمر Aku melihat sebelas bintang, demikian pula aku melihat uh, bulan, demikian pula matahari. Lalu kemudian aku melihat di dalam mimpi tersebut mereka seluruhnya sujud kepadaku. Maka ayah beliau yaitu Yakub mengatakan kepada Yusuf, "Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang menyebabkan mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Wa qala fi akhiriha ba'da an waliya Misra wa hakamaha wa ata bi abihi wa ummihi wa ahlihi wa ikhwanihi lahu له sujud tahiyyah laysa sujud ibadah wa hadha kana mashru'an jaizan fi dinihim amma fi dinina fala yajuzu السجود ولا الانحناء عند التحية lalu kemudian di akhir dari surah Yusuf diterangkan penafsiran tentang mimpi ini yaitu di saat keluarga Nabiullah Yusuf beserta dengan orang tuanya dan seluruh saudara-saudaranya telah hadir di kerajaan atau kekuasaan beliau lalu kemudian mereka pun sujud di hadapan Yusuf alaihi salam namun sujud di sini adalah merupakan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan sujud dengan tujuan menghormati dahulu diperbolehkan di dalam syariat mereka. Adapun di dalam syariat kita melakukan sujud bahkan membungkukkan tubuh untuk seseorang untuk menghormati seseorang merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. فلما خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وذلك بعد سنين maka ketika mereka sujud di hadapan Yusuf alaihi salam maka Yusuf pun menceritakan inilah penakwilan inilah ta'bir dari mimpiku yang dahulu di mana mereka sujud yang telah diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya Yakub dan uh, di mana Yusuf alaihissalam ada ta'wil yang min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa bahwa ini adalah ta'wil atau ta'bir dari mimpiku sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ini sebagai sebuah realita dan penakwilan ini atau kejadian ini terjadi setelah mimpi yang dialami Yusuf bertahun-tahun lamanya. وذكر الله رؤيا صاحبي يوسف في السجن وتعبير يوسف لها. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah tersebut uh, dua atau mimpi dari dua orang yang menemani Yusuf alaihissalam di dalam penjara lalu kemudian Nabi Yusuf menceritakan atau menjelaskan takbir dari mimpinya. Wa dzakarallahu thalithan aidha surat fi surat Yusuf ru'ya al-malik إذ ara sab'a baqarat siman ya'kuluhunna سبع عجاف ثم عرض هذه الرؤيا على يوسف وهو في السجن فعبرها لهم demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yusuf tentang takdir dari mimpi yang dilihat oleh penguasa pada saat itu tentang tujuh uh, tujuh ekor sapi yang gemuk lalu kemudian dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus. Wa ta'birur fatwa fala yajuzu laka an tu'abbira bighairi dan menakwilkan atau mentakbir sebuah mimpi itu adalah merupakan bentuk fatwa sehingga tidak diperbolehkan bagimu untuk mentakbir dan mentakwil sebuah mimpi tanpa ilmu. Kama fi qawlih ta'ala aftina fi sab'i baqarat fasammauha fatwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aftina fi sab'i baqarat. Bahwa sampaikanlah fatwamu kepada kami tentang e, tentang mimpi yang dialami yang dilihat dari tujuh ekor sapi tersebut. وقال يوسف لصاحبيه في السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي Dan Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan kepada keduanya bahwa tidaklah ada makanan yang didatangkan kepadamu sebelum kalian diberikan melainkan aku akan menceritakan kepada kamu tentang hal tersebut dan itu termasuk di antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadaku. فتعبير الرؤيا علم ينبغي أن يحذر الإنسان القول فيه بغير علم maka mentakbir mimpi adalah merupakan sebuah ilmu yang sepantasnya bagi seseorang untuk tidak melakukan pentakbiran atau penakwilan mimpi tersebut tanpa didasari dengan ilmu. وقد يكون الإنسان عالما بتعبير الرؤى ومع ذلك قد يخطئ في تعبيره dan terkadang seseorang dia memiliki ilmu tentang takbir mimpi tersebut akan tetapi terkadang pula dia keliru di dalam mentakbirnya كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وهو أعلم هذه الأمة بعد نبيها وقد استأذنه أن يعبر رؤيا بين يديه فعبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentakbir sebuah mimpi lalu diizinkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sehingga Abu Bakar pun ketika mentakbirnya dan menjelaskan makna dari mimpi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya engkau telah benar pada sebagiannya dan engkau juga keliru pada sebagian takbir yang lainnya. وقد اعتنى أئمة السنة بهذا العلم وألفوا فيه المؤلفات dan para imam-imam sunnah mereka memiliki perhatian tentang ilmu ini dan mereka bahkan eh, menulis beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pentadbiran mimpi. فالإمام البخاري في صحيحه كتاب كبير اسمه كتاب التعبير Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam sahihnya ada kitab yang besar yang berjudul kitab Ta'bir. وكذلك الإمام ابن قتيبة عنده كتاب تعبير الرؤى demikian pula Ibn Qutaibah rahimahullah beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Ta'birur Ru'a atau Ta'bir Mimpi-Mimpi. Wal-Allamah Hamud Al-Tuwijiri rahimahullah lahu kitab ismuhu Ru'ya. Demikian pula Al-Allamah Hamud Al-Tuwijiri beliau juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Ar-Ru'ya. Amma ma huwa muntashir inda ba'd nas min nisbat kitab Ta'bir Ru'a libni Sirin فهذا كذب عليه لا يصح الكتاب عنه وإن كان هو كان معروفا بعلم التعبير Adapun kitab yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin ada sebuah kitab yang mereka menisbatkan kitab tersebut kepada Muhammad bin Sirin dengan judul Ta'bir Muhammad bin Sirin. Maka ini adalah merupakan kitab yang dusta yang tidak benar penisbatannya kepada beliau. Meskipun Ibnu Sirin itu sendiri memang beliau dikenal termasuk di antara ulama yang memiliki kepandaian dalam mentakbir mimpi. Warru'ya 'inda as-sahabati was-salaf wa ahli sunnah wal jamaah yusta'nasu biha idza kanat khaira wa la yuhtajj biha. Dan mimpi-mimpi di kalangan para sahabat dan di kalangan para ulama salaf itu dijadikan sebagai penguat bukan sebagai sandaran Jadi mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah pada asalnya. Namun dia hanya sebagai penguat terhadap sesuatu apabila mimpi tersebut mengandung kebaikan. وهي من المبشرات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له Walakinnaha la taghurrul mu'min. Dan mimpi yang baik termasuk di antara kabar gembira yang diberikan kepada seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi itu bagian dari tanda bagian dari apa yang diberikan kepada nabi dan itu termasuk di antara hal-hal yang mendatangkan kegembiraan kepada seorang muslim yang dia melihat mimpi itu sendiri atau ada orang lain yang melihat tentang dia. Akan tetapi ketika seseorang merasa eh, melihat ataukah ada yang menceritakan mimpi baik tentang dia, hal itu tidak boleh menjadikan seorang mukmin itu ter tertipu dengan mimpi tersebut yang menyebabkan dia lalai. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله إن أمي رأت لك قصرا في الجنة لونه كذا وأنك في الجنة فقال دعك من هذا دعك من هذا أرأيت هذه الرؤى ماذا فعلت بأحمد بن سلامة حتى فعل ما فعل أي أن أحمد بن سلام هذا تكاثر الناس عليه رأيناك كذا رجلا صار رأينا لك في المنام فأقام له جماعة وحراسا وتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخرج بذلك على السلطان ada seorang lelaki dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah lalu kemudian dia menyebutkan kepada Al-Imam Ahmad bahwa ibunya itu bermimpi melihat bahwa Al-Imam Ahmad di dalam surga itu diberikan istana yang mewah dan diberikan berbagai macam kenikmatan dan keutamaan di dalam surga tersebut. Mendengarkan hal itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepadanya tinggalkan hal-hal yang seperti ini tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Yani beliau khawatir jangan sampai hal itu membuat beliau lalai. Tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada Ahmad bin Salamah? Di mana Ahmad bin Salamah ini ketika banyak orang bermimpi yang baik tentang dia, yang si fulan bermimpi tentang Ahmad bin Salamah demikian, yang lain juga bermimpi tentang Ahmad bin Salamah, hal itu menyebabkan Ahmad bin Salamah menjadi lalai sehingga dia membentuk sebuah uh, kelompok, dia membentuk sebuah kelompok dan dia memiliki penjaga-penjaga. Lalu kemudian pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa. فلا يستدل أهل sunnah بالرؤيا Maka ahlus sunnah jangan berdalil dengan mimpi. وإن كان قد يستأنس بها ويفرح بها إذا كانت خيرا. Meskipun mimpi tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan dan dijadikan sebagai penguat apabila memang mengandung kebaikan. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة فإنهم يجعلون من أدلتهم في دينهم المنامات والرؤى dan ini berbeda halnya dengan para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah di mana mereka menjadikan mimpi-mimpi mereka termasuk di antara hujjah dan termasuk di antara dalil yang dijadikan sebagai penegak dalam sebuah hukum. فقد ذكر أو ذكر عن مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ مثلا أنه رأى في المنام رؤيا شخص يتلو عليه كنتم خير أمة أخرجت فأنشأ هذه الجماعة وأقام لهم الخروج Maka seperti yang dikisahkan dan disebutkan oleh pemimpin jamaatul dakwah, jamaatul tabligh di mana dia menceritakan bahwa dia pernah bermimpi bahwa di dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh seorang lalu kemudian membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Setelah dia bermimpi dengan mimpi tersebut, dia pun mulai membentuk sebuah kelompok lalu kemudian mengajarkan kepada mereka anjuran untuk melakukan khuruj. Fa jama'atan da'awiyatan biru'ya manam. Maka dia membentuk satu kelompok yang mereka dianjurkan untuk berdakwah untuk khuruj dengan alasan adanya mimpi tersebut. Wa ahlul ilm was sunnah la yufassirun al-ayat illa bil ahadith wa aqwal as-sahaba wat tabi'in wa laysa bil manamat war ru'ya. Dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan Al-Quran pula atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka tidak menafsirkan Al-Qur'an dengan mimpi-mimpi yang mereka alami وقد ذكر عن هذه الجماعة بعض أهل العلم أخبارا في بعض الصحف الباكستانية أن بعضهم خرجوا في قرية من القرى بأبناء لهم صغار فذبحوهم فلما قيل لهم لماذا قالوا رأينا في المنام كما رأى إبراهيم رأوا في المنام أنهم يذبحون أبناءهم فبكت القرية كلها على هذه الجريمة لأن هذه الرؤيا من الشيطان أما إبراهيم فهذه رؤيا وحي لما قال لابن إني أرى في المنام أني أذبحك أهل القرية بعضهم يعني جماعة من رأوا مثل الرؤية هذه لا نعم أبناء من جماعة التبليغ والدعوة في هذه القرية رأوا في المنام أنهم يذبحون أبنائهم عدد منهم مر عليهم الشيطان في ليلة واحدة فأصبحوا فذبحوا أبنائهم والعياذ بالله Dan telah disebutkan uh, eh, dalam sebahagian koran-koran dan berita-berita di Pakistan jemaah dakwah. Hmm? Jemaah tabligh. Nah, bahwa uh, mereka ini dari jemaah tabligh ada satu kampung yang ada di situ di mana mereka bermimpi di dalam mimpi-mimpi mereka itu ya ini bukan satu orang tapi beberapa orang setan mendatangi mereka seluruhnya dalam mimpi tersebut mereka melihat anak-anak mereka sendiri mereka sembelih maka di keesokan harinya mereka pun sepakat untuk mengeluarkan anak-anak mereka lalu mereka pun menyembelih anak-anak mereka dengan beralasan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim yang melihat anaknya bahwa dia uh, akan menyembelih uh, anaknya yaitu Ismail alaihissalam sehingga mereka pun menerapkan sesuai dengan apa yang mereka saksikan di dalam mimpi-mimpi mereka. Mereka ini dari jamaah tabligh. وكثير من الأذكار عند الصوفية تسأله ما هو الدليل يقول سيدي الحبيب فلان ذكر أنه رأى في المنام كذا dan banyak dari kalangan as-sufiyah dari zikir yang mereka ada-adakan ketika mereka menyebutkan satu zikir tertentu, ketika engkau tanya kepada murid-muridnya, maka mereka akan mengatakan bahwa eh, engkau bertanya kepada murid-muridnya tentang dalil tentang zikir-zikir tersebut, maka mereka menyebutkan bahwa sayyidku atau pimpinanku si Habib Fulan dia telah bermimpi dalam mimpinya tersebut dia diajarkan dengan zikir-zikir tersebut. وكثير من المشاهد والأماكن التي يتبركون بها تسأله ما الدليل على هذا يقول رؤية في المنام أحد الصالحين رأى في المنام أن هنا كان نبي يمر وأن من هنا مر الخضر وأن هنا كان يوجد رجل صالح فيبنون على تلك المنامات ما يعظمونه من الأماكن والجدران والكهوف demikian pula tempat-tempat yang biasa didatangi oleh mereka dari kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang mereka mengambil berkah di tempat-tempat tersebut pada saat mereka ditanya apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu mengambil barokah di tempat-tempat tersebut maka mereka menjawab bahwa telah dilihat atau salah seorang di antara mereka yang dianggap soleh itu menyebutkan bahwa dia melihat di dalam mimpi bahwa orang yang ada di dalam kuburan ini adalah seorang nabi atau orang yang ada di dalam kuburan ini adalah seorang yang soleh atau pernah ada uh, yang lewat dari kalangan nabi ataukah khadir yang pernah lewat Lalu kemudian mereka memuliakan dan mengagungkan tempat tersebut, mengambil berkah padanya. Wa mawdu' ar-ru'ya Pembahasan tentang mimpi merupakan pembahasan yang panjang. Wa inna ma dzakartu hadhihi at-tanbihat li munasabati hadhihi ar-ru'ya min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menyebutkan peringatan tentang hal ini karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini tentang mimpi yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد استغلت الجماعات هذه باب الرؤيا وباب الرقية للسيطرة على الناس والتحكم فيهم وتوجيههم دينيا ونفسيا dan ada kelompok-kelompok dari kalangan manusia, mereka memanfaatkan permasalahan ini tentang masalah mimpi-mimpi. Demikian pula mereka melalui pintu meruqyah, mereka meruqyah untuk mereka manfaatkan apa yang ada di tangan manusia di mana mereka memberi bimbingan kepada mereka mengarahkan kepada mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر وفسر اللبن بالعلم ilm dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mentakbir di dalam mimpinya ketika beliau menyebutkan tentang susu maka beliau mentakbir susu itu adalah ilmu wal ilmu alladhi yakunu bi hadhihi as-sifah huwa al ilmu an-naqi al-wahy alladhi jaa min indillahi azza wa jalla Dan ilmu yang disebutkan dengan sifat ini adalah ilmu yang jernih, ilmu yang bersih, ilmu yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lamun hadith عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كأسين كوبين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشربه فقال له جبريل هديت إلى الفطرة لو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك dan kalian juga mengetahui hadis di mana Jibril alaihi salam memperlihatkan dua benda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya khamr dan yang kedua adalah susu. Lalu kemudian Jibril meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih salah satu dari kedua minuman tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk meminum susu tersebut. Maka Jibril mengatakan kepadanya, sungguh engkau telah diberi hidayah menuju kepada fitrah. Kalau seandainya engkau meminum khamar, maka niscaya engkau menjadi sesat, menyimpang, dan umatmu pun akan menyimpang. فعلم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الموافق للفطرة maka ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ilmu yang sejalan dengan fitrah. wa وتقدم معكم في الحديث أمس المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلم والهدى بالغيث Dan telah lalu pula bagi kalian pada pertemuan sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ilmu dan hidayah yang beliau bawa dengan hujan deras. Al-ghaithu idza nazala min as-sama' nazala naqiyan nadhifa. Air hujan ketika dia turun dari langit, dia turun dalam keadaan bersih dan jernih. اكتبها Arfa. فإذا لقي الأرض اتصلت بهذا الغيث أوساخ الناس والأتربة والشجر وغير ذلك فتغير Maka ketika air hujan itu telah jatuh ke sebuah permukaan bumi, maka dia pun barulah bercampur dengan kotoran manusia, bercampur dengan tanah, bercampur dengan uh, bagian dari pepohonan, sehingga dia telah menjadi kotor pada saat turunnya. وهكذا اللبن كما قال الله عز وجل لبنا سائغا آه، لبنا يخرج من بين فرث لبنا خالصا. لبنا خالصا سائغا. سائغا للشاربين Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang susu, bahwa susu itu jernih, bersih dan layak untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. ثم قد يختلط باللبن إما أوساخ وإما أنواع أخرى من المشروبات فيتغير Lalu kemudian susu tersebut bercampur dengan hal-hal yang lain. Ada kalanya dia bercampur dengan kotoran atau dia bercampur dengan jenis minuman-minuman yang lainnya. فهذا يدل على وجوب المحافظة على الوحي على الكتاب والسنة دون أن يختلط بهما آراء الرجال وأقوال بلا أدلة وبدع وأهواء Maka ini menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara wahyu yaitu wahyu dari Al-Qur'anul Karim dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dicampuri dengan pandangan dan ucapan-ucapan manusia yang lainnya. Tidak dicampuri dengan berbagai macam pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang kosong dari hujjah yang dibangun di atas hawa nafsu dan kebid'ahan. فالله قد وصف القرآن والحديث وصف الوحي بأوصاف وجعله نورا وجعله روحا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالغيث ومثله باللبن الخالص بمعنى Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah menyifati Al-Quranul Karim menyifati wahyu dengan berbagai macam sifat di mana Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran sebagai cahaya dan Allah Jalla wa ala menyifati Al-Quran sebagai ruh dan di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati wahyu tersebut dengan hujan yang deras demikian pula dengan susu. Wal hadis ayda يدل, يدل على فضل mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa taqaddumahu fil ilm dan hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan kelebihan beliau di dalam hal ilmu. وقوله حمزة بن عبد الله بن عمر من باب الفائدة في الإسناد استمع قوله حمزة ابن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يروي عنه من أبنائه يروي عنه من أبنائه حمزة وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر وبلال ابن عبد الله ابن عمر khamsa. Dan sebagai faedah yang berkaitan dengan sanad yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa disebutkan Hamzah bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya yaitu Ibnu Umar. Maka dalam riwayat ini Ibnu Umar men, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah anak beliau sendiri yaitu Hamzah. Dan anak-anak Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari ayahnya di antara mereka adalah Hamzah. Kemudian Abdullah bin Abdullah bin Umar. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Kemudian Salim, kemudian Bilal. Jadi lima anak lelaki beliau mereka semuanya diketahui meriwayatkan hadis dari ayahnya. وسالم بن عبد الله أكثرهم رواية عن أبيه dan Salim anak dari Ibnu Umar ini adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. وعبد الله بن عمر تقدم معكم أنه من السبعة المكثرين أي الذين لهم فوق الألف حديث عن النبي sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu bagi kalian pada pelajaran sebelumnya bahwa Abdullah bin Umar ini termasuk di antara tujuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, di mana beliau meriwayatkan lebih dari seribu hadis. Man ya'rif haula sabah Siapa yang bisa menyebutkan tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini? Au ba'dahum atau sebagiannya. Ayah. Ah, biar hilang ngantuknya. Siapa yang bisa? Satu-satu. Abu Hurairah. Abu Hurairah, ahsant. Ha. Anas, Anas bin Malik. Siapa? Ha? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ahsant. Lain. Ha? Aisyah. Aisyah. مبارك أحسنت بقي ثلاثة أمبار. Sisa سقية بقي ثلاثة Ahaduhuma مذكور أحدهم مذكور ها ابنه ابن عباس ابن عباس يقول ابن مسعود لا ابن عباس ها ابن مسعود أحسن أبو هريرة لا أحسن أبو هريرة ها جابر أيوه جابر جابر والسابع ابن عمر هذا yang إذا قيل من في العلم سبعة أبحر لا عفوا سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر وابن عباس كذا ابن عمر الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسعد هو سعد بن مالك بن سنان وهو أبو سعيد الخدري الكلام العراقي آه ذكرهم العراقي المنظومة أخرى ما في شيء ذا الكلام السيوطي المثيرون في رواية الأثر أبو هريرة طبعا أعد هات قال السيوطي هذا Ya, jadi beliau menyebutkan bait syair yang intinya menyebutkan tentang tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, هل هناك شعر باللغة الإندونيسية؟ شو؟ شعر تقولون قصائد شعرية باللغة الإندونيسية؟ موجود ها؟ ما شاء الله قل لهم ماذا قلنا هذا nggak شعير شعير yang, yang dalam bahasa Indonesia? Ada nggak? Bait-bait syair. Ada ya? أحد يحفظ بيت أو قصيدة باللغة اللغة الإندونيسية في العلم في الدعوة إلى الله النصائح نابقة ما فيها غير إن شاء الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب الفتيا وهو أي الواق المفتي واقف على الدابة وغيرها في مكان على السيارة على الدراجة نعم قال بركة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب برفضوه dalam keadaan mufti atau yang berfatwa ini sedang berada di atas kendaraan hewan dan yang lainnya. Di sini bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan tentang seorang yang ketika dia berfatwa dalam keadaan berada di atas kendaraan, apakah di atas mobil atau di atas motornya dan yang lainnya. Limadha ja'ala al-Bukhari hadha al-baba fi kitab al-ilm? Mengapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini dalam kitab ilmu? Raddan ala ba'd nas الذين جعلوا هذا ليس من آداب العلم وأهله untuk membantah pandangan sebagian orang yang mereka menganggap bahwa cara yang seperti ini tidak termasuk di antara adab para ulama ketika berfatwa. فهناك من الناس من استحدث آدابا ورسوما ينبغي أن يكون عليها العالم في زعمه وهي خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه Maka di sana ada sebagian orang mereka mengada-adakan adab-adab tertentu ada adab-adab tertentu yang mereka ada-adakan dan mereka sebutkan tentang adab-adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang alim yang pada hakikatnya adab-adab tersebut bertentangan dan menyelisihi apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. ورحم الله الإمام البخاري يستنبط ويستخرج الآداب الصحيحة من الأحاديث ويرد على الآداب المحدثة Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di mana beliau mengeluarkan atau menyebutkan adab-adab yang adab-adab tersebut berasal dari hadis-hadis yang sahih dan membantah adab-adab yang diada-adakan oleh sebagian manusia. Wa aydan ja'ala hadha al-bab linata'allama wa nahutha anfusana ala nashr al-ilm ala ayyi halatin kunna rakibin waqifin في المسجد في الطريق في أي مكان نقدر أن ننشر العلم نجيب السائل ونعلم الجاهل Dan demikian pula dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, atau menyampaikan ilmu dalam kondisi apapun dia. Apakah ketika dia berada di atas kendaraannya, apakah dia sedang berhenti, apakah dia berada di masjid atau sedang berada di jalan, maka hal itu tidak mencegah dia untuk tetap menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu. فتعليم الجاهل وإجابة السائل ليست خاصة بالمسجد فقط أو بمكان معين. maka menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil, demikian pula menjawab pertanyaan orang yang bertanya tidaklah khusus dilakukan di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Nashrus sunnah waraddul bid'ah laysat khassatan fil masjid fi muhadaratin aw dars walakin fi kulli halin tayassar maka menyebarkan sunnah Nabi dan membantah bid'ah itu tidaklah dikhususkan di masjid semata. Ketika seseorang menyampaikan kajian atau menyampaikan ceramah, tidaklah terkhusus dilakukan di masjid. Namun di tempat manapun yang memudahkan bagi seseorang untuk melakukannya. Madama dzalika kullu yakunu bi'ilmin wa hikmatin wa hilm. Selama hal itu dia lakukan dengan ilmu, dengan hikmah dan dengan penuh kelembutan dan kesabaran. قال حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ومحل الشاهد قوله وقف للناس يسألونه ووقوفه صلى الله عليه وسلم يكون على الدابة على البعير وتارة على مكان مرتفع نعم. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Ismail yaitu bin Abdullah bin Abi Uwais Kata beliau telah memberitakan kepadaku Malik dari Ibn Syihab dari Isa bin Talha bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri pada Hajjatul Wada' pada haji perpisahan di Mina ketika manusia bertanya kepada beliau dengan pertanyaan-pertanyaan maka yang menjadi inti dari hadis ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas kendaraannya, yaitu di atas onta. Maksudnya beliau duduk di atas ontanya atau beliau berada di tempat yang tinggi. وقد جاء في رواية أخرى ستأتي معنا إن شاء الله أن هذا كان عند الجمار في منى عند الجمرة dan akan disebutkan pada riwayat yang lain yang akan datang insyaallah bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tempat pelontaran jamrah. وجاء في روايات أخرى أيضا لهذا الحديث أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwa berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yaitu beliau di atas onta, maksudnya duduk di atas onta, bukan berdiri ya, bukan berdiri atas onta, tapi berada di atas onta. Walakin intabih min adat Imam Al-Bukhari tadriban للطلاب وتنشيطا لأذهانهم يبوب بجملة ثم يذكر الحديث وأنت ترى أن الحديث أمامك ليس فيه محل الشاهد ويكون محل الشاهد في نفس الحديث في رواية أخرى أخرجها في مكان آخر Dan hendaknya kalian perhatikan pula di antara metode Al-Imam Al-Bukhari agar kemudian orang yang yang membaca eh, Sahihul Bukhari tersebut perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ini. Terkadang Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan judul bab, lalu kemudian menyebutkan hadis. Sementara apabila engkau melihat hadis tersebut, seakan-akan tidak ada korelasi antara kandungan hadis dengan apa yang disebutkan di dalam bab itu. Namun pada hakikatnya ada korelasinya atau ada inti sebab di mana Imam bukhari menyebutkan hadis itu, namun lafaz yang berkaitan dengan judul bab beliau sebutkan di tempat yang lain, di bab yang lain. Qala Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ay ala naqatihi aw la ba'irihi fi alwada' hajjatil wada' بمنى أي عند جمرة العقبة للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي يوم النحر يوم يوم النحر نعم، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهذا من تيسير الدين للناس نعم الله بن عمرو بن العاص فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri yaitu beliau berada di atas untanya dalam peristiwa haji wada atau haji perpisahan di Mina yaitu pada saat pelontaran jamrah di mana manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki datang kepada beliau lalu dia bertanya aku tidak merasa aku telah mencukur rambutku sebelum aku menyembelih lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sembelihlah sembelihanmu dan hal itu tidak mengapa, yaitu tidak ada dosa bagimu. Lalu ada lagi yang lain datang, lalu dia bertanya, aku tidak merasa, aku telah menyembelih hadyu, menyembelih hewan sembelihanku sebelum aku melontar jamrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak mengapa, lontarlah dan tidak ada dosa bagimu. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan sebagian amalan, melainkan Nabi mengatakan dan menjawab, lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu. Ini berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji pada hari Nahar atau hari Idul Adha. Masya Allah. ولا زلنا نتعلم من الإمام البخاري طريقة الاستنباط واثنين دواء استنباط الآداب من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة dan kita masih saja mempelajari metode al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam dua perkara. Yang pertama, metode beliau di dalam beristinbat mengeluarkan faedah-faedah yang terdapat dalam satu riwayat. Yang kedua, metode Imam Al-Bukhari di dalam mengambil faedah berupa adab-adab yang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Faqala al-Bukhari babu man ajaba al-futya bi isharati al-yad wal ra's. Maka al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan setelahnya bab tentang orang yang menjawab sebuah fatwa dengan mengisyaratkan dengan tangannya, dengan isyarat tangan dan dengan isyarat kepala. ففيه العمل بالإشارة بالإشارة فتيا وفي غير الفتيا. Maka di dalam bab ini menunjukkan bolehnya seseorang mengamalkan sesuatu dengan isyarat atau menjawab sesuatu dengan isyarat apakah yang berkaitan dengan fatwa atau yang lainnya. سواء أفادت سواء أفادت الإشارة الجواز والقبول إذا كانت عقودا أو أفادت التحريم والرفض إذا كانت كذلك. Di mana isyarat tersebut merupakan hal yang diperbolehkan. Apakah memberi isyarat yang maksudnya untuk menjelaskan hal itu diperbolehkannya dan diterimanya sesuatu seperti misalnya yang terjadi pada akad-akad akad-akad sesuatu atau memberi isyarat yang faedahnya untuk menjelaskan tentang diharamkannya dan dilarangnya sesuatu tersebut. وحتى لو كانت الإشارة من مفتي يتكلم أو من شخص يتكلم لكنه اكتفى بالإشارة فيجوز ذلك bahkan memberi isyarat tersebut apakah berasal dari seorang yang mengeluarkan fatwa seorang mufti atau seorang yang lain yang dia menyebutkan sesuatu dalam bentuk isyarat, maka hal yang demikian diperbolehkan. فإذا قال لشخص أتبيعني هذا القلم فقال بإشارته هكذا أي نعم نفذ البيع Kalau misalnya seseorang mengatakan kepada yang lainnya, apakah kamu boleh menjual pulpen ini kepadaku? Lalu kemudian pemilik pulpen tersebut menjawab dengan memberi isyarat kepalanya sambil mengangguk, maka hukum jual beli itu sah karena anggukan tersebut menunjukkan bahwa dia menerima jual beli tersebut. Wa idha sa'ala al-'alim hal yajuzu an af'ala kaza, faqala lahu bil isyara hakaza, ay la yajuz Ya, al futya. Dan demikian pula halnya apabila seseorang bertanya kepada seorang alim, apakah boleh saya melakukan ini dan itu? Lalu kemudian seorang alim menjawab dengan isyarat. Menjawab dengan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka telah sempurna atau itu sudah menjadi cukup jawaban sebagai fatwa. فلا يأتي أحد فيقول هذا ليس من الأدب مع العلم تكلم قل يجوز لا يجوز لماذا تشير بيدك أو رأسك Maka tidak sepantasnya seseorang datang lalu kemudian mengatakan memberi isyarat itu tidak termasuk adab di dalam berilmu atau di dalam menyampaikan ilmu. Jangan kamu hanya memberi isyarat. Kamu harus menyebutkan dengan ucapanmu apakah ini boleh ataukah tidak diperbolehkan. فنقول له قد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة كما أجاب بالقول Maka kita mengatakan kepada orang ini, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjawab sebuah pertanyaan dengan isyarat sebagaimana Rasulullah menjawab dengan ucapan فقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته أي حجة الوداع وكان السؤال يوم النحر فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج ففي حديث عبد الله بن عمرو السابق أجاب بالقول افعل ولا حرج وفي حديث ابن عباس لكثرة من كان يسأل أجاب بإشارة يده نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail At-Tabudaki kata beliau telah memberitakan kepada kami Wahid bin Khalid Kata beliau telah memberitakan kepada kami haddatsana telah memberitakan kepada kami Ayyub yaitu Ayyub Ibnu Tamim Ibnu Abi Tamim as dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya pada saat haji yaitu peristiwa haji wada, haji perpisahan. Di mana orang tersebut datang dan bertanya, "Aku sudah menyembelih sebelum aku melontar jamarah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang maknanya tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu. Lalu kemudian ada lagi seorang yang datang dan mengatakan, aku telah mencukur rambutku sebelum aku menyembelih hadiuku, menyembelih hewan hewanku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya, artinya tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu. Karena begitu banyaknya orang-orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya ketika itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang beliau jawab dengan dengan ucapan lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu dan sebagian lagi beliau menjawabnya cukup dengan isyarat ثم قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم وابن عمر قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج فقال صلى الله عليه وسلم هكذا بيده فحرفها أي يعني كأنه يريد القتل نعم. وهذا من أشراط الساعة التي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan pada kami Al-Makki bin Ibrahim. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Hamzah bin Abi Sufyan dari Salim bahwa beliau berkata, aku mendengarkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu dicabut dan kejahilan serta fitnah itu merebak dan menyebar dan akan semakin banyak al-harju yang terjadi yaitu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat bahwa di antara tanda hari kiamat ilmu itu akan dicabut, akan diangkat, demikian pula kejahilan dan fitnah itu merebak dan semakin banyak al-harju maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-harju?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan cara memberi isyarat dengan tangannya. Seakan-akan yang beliau maksud adalah e, pembunuhan, yaitu banyaknya terjadi pertumpahan darah. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini termasuk di antara tanda hari kiamat dan terjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nabi sallallahu alaihi wasallam fassara lahum hadithahu ilaihim بالإشارة وأن الفتن يأتي بمع الهرج هو القتل dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menerangkan apa yang beliau sabdakan dengan cara memberi isyarat yang menunjukkan bahwa akan muncul fitnah dan di antara fitnah itu adalah al-harju yaitu banyaknya terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. وفي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهل والفتن dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi من membarangkan, أن ترك kejahilan dan فتنة وتقدم معكم في شرح حديث أنس قول أبي عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث إن العلم الذي يرفع هو السنة أو يقل إن العلم الذي يقل وفي رواية يرفع وفي رواية يقبض هو علم السنة والجهل هو البدعة فدل أن الفتن إنما تكون مع الرأي والبدع لا مع العلم والسنة Dan telah berlalu oleh kalian penjelasan dari kami apa yang disebutkan oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya I'tiqadus Salaf Ashabil Hadith di mana beliau menerangkan bahwa ilmu yang diangkat Dalam sebagian riwayat yang lain, ilmu yang dicabut. Ilmu yang diangkat, ilmu yang dicabut dalam sebagian riwayat bahwa ilmu itu berkurang. Maka yang dimaksud ilmu di, di yang dimaksud ilmu di dalam riwayat tersebut adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kejahilan, kejahilan yang dimaksud adalah kesesatan dan bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa fitnah itu akan muncul apabila disertai dengan kejahilan. Seorang hanya menyebutkan atau menjawab sesuatu berdasarkan pandangannya semata dan berdasarkan bid'ah, bukan berdasarkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu was sunnah yahmin Allah bihima min al-fitan. Maka dengan ilmu dan sunnah الله جل وعلا menjaga dan memelihara kita dari fitnah. Wal wal jahlu والجهل والبدعة syu'ub wal mujtama'at fil fitan. Sementara kejahilan dan bid'ah itulah yang menjerumuskan umat dan rakyat ini kepada berbagai macam fitnah. Fa فأهل البدعة ahlul fitnah, la ahlus sunnah wal jamaah. maka ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang membawa fitnah Bukan ahlu sunnati wal jamaah. Wa min daqiqi fiqhi al-Bukhari rahimahullah. أنه في أول كتاب الفتن من صحيحه خرج الأحاديث في الذم الخوارج والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور dan termasuk di antara ketelitian dan kecerdikan ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan di dalam sahihnya dalam kitabul fitan, kitab yang berkaitan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul, hadis-hadis yang pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang tercelanya kelompok khawarij dan perintah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. فالمخالفون لتلك الأحاديث والسنة في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وتحريم الخروج عليهم هم أهل البدعة والفتنة. Maka orang-orang yang mereka senantiasa keluar dari ketaatan dan tidak uh, taat dan tidak mendengar terhadap apa yang disampaikan oleh para penguasa, pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang menyebarkan fitnah dan mereka dari kalangan ahlul bidah. Kam baqi lil adhan? Ya akhwan. Adhan al-dhuhr. Waqt. معنا أحد كم بقي للغداء عشرون دقيقة طيب سنأخذ فقط حديثا واحدا ثم تتوضؤون للصلاة وتستعدون ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل تقدم قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن فاطمة فاطمة ابنة المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام فهي شيخته وهي زوجته باب من كانت شيخته زوجته قال عن فاطمة وهي بنت المنذر بن الزبير زوجته عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي أي صلاة الكسوف وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء ففيه العمل بالإشارة حتى داخل الصلاة نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail kata beliau telah memberitakan kepada kami Wahib kata beliau telah memberitakan kepada kami Hisham yaitu Hisham bin Urwah bin Zubair dari Fatimah Fatimah ini adalah Fatimah bintul Mundir ibn Zubair dan Fatimah ini adalah istri dari Hisham jadi Hisham meriwayatkan dari istrinya jadi syekhnya Hisham di sini adalah istri beliau sendiri. Jadi syekhahnya. Jadi syekhah uh, <laughs> seorang suami menjadikan istrinya sebagai syekhahnya. Dia meriwayatkan dari Asma bahwa Asma berkata, "Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah sedang mengerjakan solat. Yang dimaksud solat di sini adalah solat gerhana. Lalu aku pun bertanya, ada apa dengan manusia? Yani mereka, mengapa mereka demikian? Mereka, mengapa mereka sholat? Maka Aisyah yang sedang sholat, beliau mengisyaratkan tangannya ke langit. Mengisyaratkan tangannya ke atas. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita diperbolehkannya seseorang berdalil berhujjah dengan isyarat. Wa hadis fihi thalath nisa fi nasaq Fatimah wa Asma wa Aisyah. Maka di dalam hadis ini uh, menunjukkan ada tiga wanita yang diriwa, yang saling meriwayatkan, yang menyebutkan riwayat itu secara berurutan. Yang pertama Fatimah, Fatimah meriwayatkan dari Asma bintu Abi Bakar, Asma dari Aisyah. فالنساء قد قمنا بدور عظيم في نقل السنة والعلم ونشرها للناس من عهد الصحابة إلى اليوم dan para wanita mereka memiliki andil yang besar di dalam menyebarkan sunnah dan menyebarkan ilmu dan hal itu semenjak zaman para nabi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masa kita di hari-hari ini. Fa idza ta'allamat al-mar'ah al-ilma min al-kitab was-sunnah intafa'at wa nafa'at zawjaha wa auladaha. maka apabila seorang wanita dia mempelajari sunnah yang kemudian dengannya dia mengambil manfaat dari sunnah tersebut dan dia juga memberi manfaat kepada suaminya, memberi manfaat kepada anak-anaknya dan yang lainnya. ثم ذكر الحديث الطويل في صفة صلاة الكسوف وهذا يذكر في كتب الفقه في صلاة الكسوف ولكن محل الشاهد منه قولها فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله أي عائشة أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها النعم إذا أشارت عائشة رضي الله عنها في الصلاة وهي كم إشارتين إشارة بيدها إلى السماء مع قول سبحان الله ففهمت أسماء فاستفهمت أكثر فقالت آية يعني كسوف كسوف فأشارت برأسها النعم وباقي الحديث يقرأه الأستاذ أبو معاوية جزاه الله خيرا وهو يتعلق بصفة صلاة الكسوف نعم Kemudian sisa dari hadis ini itu menerangkan tentang tata cara sholat gerhana. Namun yang menjadi inti yang disebutkan di dalam riwayat ini bahwa ketika Asma bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang menjadi sebab apa yang dilakukan oleh manusia, maka Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit dan ternyata manusia mereka sedang mengerjakan salat. Lalu kemudian Aisyah sambil berkata di dalam salatnya subhanallah Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Asma bahwa apakah ini ayah? Ayah itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan mereka surat adalah gerhana? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam solatnya beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Maksudnya iya bahwa uh, bahwa ini uh, beliau mengerjakan solat dan mereka para sahabat mengerjakan sholat itu disebabkan karena gerhana yang terjadi. Maka di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sholat dan beliau menyebutkan dua isyarat. Isyarat yang pertama beliau mengisyaratkan ke atas, kemudian isyarat yang kedua beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Fadalla ala anna al-isyarah داخل الصلاة التي تفهم الآخرين لا تبطل بها الصلاة خلافا لمن قال من الفقهاء إن من أشار إشارة تفهم بطلت صلاته فهذا خلاف الحديث Maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa apabila seseorang memberi isyarat dalam keadaan dia sholat, yang isyarat itu isyarat yang difahami oleh orang yang dia ajak uh, orang yang dia isyaratkan kepadanya isyarat tersebut dia memahaminya, maka ini tidaklah membatalkan sholat berdasarkan hadis ini. Menyelisihi pendapat sebagian dari ahli fikih yang mereka berpendangan bahwa apabila seseorang mengerjakan sholat, lalu dia memberi isyarat, yang isyarat itu menyebabkan orang lain memahami maksudnya, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Namun hadis ini membantah pendapat tersebut dan menerangkan bahwa yang sahih tidaklah membatalkan. نكتفي بهذا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس ونترككم تستعدون لصلاة الظهر Ya, kita mencukupkan sampai di sini di majelis ini kami biarkan antum mengerjakan salat zuhur.